Selamat sore. Silakan Pak Prabu. Iya, saya sangat senang. Nah, Oh kita tahu orang yang terlibat dalam bisnis narkoba memang dijanjikan hukuman mati. Kalau dia sudah berani terlibat dalam bisnis itu, sudah berani menerima konsekuensi. Sudah tidak perlu ada dibayar, bayar di jihad, apalagi kalau untuk negara. Lu banget kita. Terima kasih. Terima kasih Pak Prabu. Kita beralih ke Pak Alex. Halo Pak Alex. Iya, selamat sore Pak. Iya, silakan Pak Alex. Itu pasti hakimnya uh, eh, disogok itu Pak. Ya, kalau misalnya hukuman mati nggak dikasih, ya kasih hukuman seumur hidup aja, kan gitu. Belum lagi hukuman 15 tahun, nanti dibayar uh, bayar apa uh, dibayar lagi untuk ambil remisi-remisi atau apa yang setahun tahun ada itu dari pemerintah itu. Nanti tahu-tahu cuma setahun jadinya nanti. Ya, itu itu pasti akhirnya disogok itu pasti ya masih pak ya baik terima kasih Pak Alex kita ke Pak Muhammad halo Pak Muhammad ya selamat sore ya silakan Jadi, ya, ini sebetulnya yang hukum mati itu betul-betul adalah hakim Mahkamah Agung yang terutama sudah terbukti beberapa kali pengakuan gembong daripada narkoba yang selama ini ditangkap dan kemudian jatuh hukuman mati bebas karena dia nyogok itu ada di、uh, eh, koran detik ya eh, itu terbukti sekali sehingga dalam hal ini perlu dibuktikan kembali kalau sampai mereka melakukan pengkhianatan seperti itu maka mereka hakimnya harus dihukum mati seberat-beratnya dan kemudian dimiskinkan setelah itu para gembong teror、uh, eh, gembong ini ya narkoba itu juga harus tuntas diberantas hukum mati karena itu sangat-sangat merugikan generasi muda bangsa kita dan artinya selama ini kita tahu dari BNN itu mempunyai data bahwa artinya para gembong ini mempunyai keuangan yang tak terbatas sehingga mereka ini mudah melakukan apa yang mereka inginkan untuk bisa menyebar produk-produk mereka kepada generasi kita, generasi muda kita. Itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Muhammad. Kita ke Pak Firman. Halo Pak Firman. Yang Bung Giri. Ya silakan Pak Firman. Ya bicara narkoba kita bicara jaringan mafia internasional Pak. Jadi jaringan mafia internasional ini mereka sangat sadis, mereka tidak pandang bulu, mereka akan menghabisi siapa saja yang sekiranya menghalangi eh, apa, eh, katakanlah jalan mereka. Jadi eh, yang bapak-bapak hakim-hakim itu takut dimatiin juga. Sekian terima kasih. Terima kasih Pak Firman. Kita ke Pak Hendra. Halo Pak Hendra. Ya, selamat sore. Pak mohon maaf, eh, volume radio Anda bisa dikecilkan terlebih dahulu. Jadi saya setuju dengan dua eh, oh, pembicara sebelumnya itu, ya memang perlu hukuman mati untuk narkoba dan juga untuk hakim yang eh, balelo itu ya perlu dihukum mati juga. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Hendra. Halo Pak Tony. Iya Pak, kalau menurut saya sih memang hukum di Indonesia Pak memang bisa dibeli Pak semuanya serba uang pak kalau di Indonesia pak Gak mungkin dari hukuman sumur hid, apa hukuman mati jadi cuma 15 tahun pak saya setuju dong pendapat bapak yang kedua tadi pak ya makasih pak terima kasih pak Tony halo pak Agus Iya, selamat sore Pak. Ya, silakan Pak Agus. Iya, ini ini yang perlu di, uh, diselidiki adalah hakim eh, jelas-jelas hakimnya disogok ini. Saya setuju dengan yang tadi itu kalau perlu hakimnya ini yang dihukum mati atau sumur hidup saya kira. Terima kasih, Pak Agus. Selamat malam, Pak Richard. Ya, malam. Silakan, Pak. Ini adalah proses pembodohan, ya, proses pembodohan. Jadi selama 350 tahun kita dijajah Belanda. Terus dijajah lagi sama Soeharto, proses pembodohan Soeharto nih jadi sekarang berkuasa antek-anteknya keluarga. Terima kasih. Terima kasih Pak Richard. Pak Li. Nah, mungkin besok saya akan bangun pabrik lagi. Hanya 15 tahun. Habis itu ya. Saya lah ya saya. Terima kasih. Pak Beni, selamat malam. Ya malam juga. Silakan. Kalau mau aja mohon dikendalikan sedikit Pak Beni. Oh iya. Ini opini saya. Karena bisnis ini kan bisnis gede jadi kalau dihukum ya melanggar HAM. Kalau nggak ada yang diuntungin nggak melanggar HAM itu kayaknya. Itu aja opininya. Terima kasih Pak Benny. Pak Mulya, selamat malam. Malam. Silakan ya. Kalau dihukum mati itu apa namanya uh, melanggar HAM. Bagaimana dengan si produsen ekstasi tersebut yang membuat banyak orang mati juga gitu loh. Apakah itu tidak melanggar HAM? Nah, jadi kalau menurut saya, kalau efek dari penjualan itu bisa berakibat fatal, bikin uh, rakyat menderita atau mati, ya nggak ada salahnya dihukum mati gitu. Nah, jadi biar betul-betul jelas gitu. Ya. Yang bagus. Oke, okay, ya. terima kasih. Pendampingmu ya. Ya, menurut pendapat saya itu yang memutuskan itu pelindung di balik Undang-Undang Dasar 45 dan apalagi itu sebetulnya hukum mati bisa aja dikenakan kalau memang itu sangat membahayakan masyarakat. Seperti Pak Benyamin tadi sudah memberikan komentar. Jadi saya, saya ini hasilnya pasti main-main lah. Pakai duit atau dan sebagainya. Terus dihukum sebagainya, akhirnya. Baik, terima kasih Pak Agus. Pak Ali, selamat siang. Ya, siang Pak. Kalau kita lihat negara tetangga ya Pak ya, itu Malaysia, Singapura itu jarang banget orang berani nekat bawa barang masuk apalagi bikin pabrik ekstasi pasti tuh kalau nggak mati-matiin kalau nggak digantung mbak nah di sini kalau sampai dia kasih 15 tahun saya berani jamin itu hakim UUD ujung-ujungnya duit dan pasti terlibat mbak terima kasih mbak baik terima kasih Pak Sigit silakan halo selamat pagi mbak ya silakan Pak Sigit Ya kalau menurut saya itu hakimnya perlu ditindaklanjuti itu artinya diselidiki eh, kenapa perlu dipertanyakan kenapa dia memutuskan 15 eh, tahun. Saya pikir kalau 15 tahun itu teramat ringan bagi para penjahat uh, uh, narkoba. Ya. Baik, terima kasih Pak Sigit. Pak Dibio silahkan Ya, selamat siang Pak. Ya, siang gini, itu kan penganggar narkoba ini kan semua kan obat untuk sakit jiwa kan. Orang mengalami gangguan otak kan. Maka semua yang terlibat, entah pabriknya, pengedar, semua itu masuk rumah sakit jiwa seumur hidup dan tidak bisa dikeluarkan. Karena dia itu mengalami gangguan kejiwaan. Kalau orang yang berpikir sehat, mereka walaupun kerja jadi tukang sampah, pemulung atau apapun tidak mau dia berurusan dengan yang namanya narkoba. Hanya untuk kaya. Karena itu obat orang sakit jiwa, orang stres dan sebagainya, maka dia dimasukkan rumah sakit jiwa seumur hidup. Itu yang paling benar, karena pelanggarannya adalah pelanggaran berkenaan dengan kesiaan. Untuk korupsi, karena itu pelanggarannya masalah finansial, maka semua hartanya disita, jadi dia jadi miskin gara-gara korupsi. Itu loh Pak, terima kasih. Pak Herman silakan. Ya, menurut saya sih... Eh, itu ham untuk yang seperti ini nggak perlu pak nggak usah lihat hamnya gitu lah itu kalau yang ngomong ham itu karena mereka belum kena masalahnya gitu loh coba saudaranya atau anaknya udah kena narkoba itu mereka baru tahu itu itu ham ya kadang-kadang ham itu merusak itu memperburuk keadaan gitu loh ya jadi hukum aja hukum mati aja terus kan ya dan uh, dan jangan dikasih ampun gitu ham itu itu buat saya tuh ada tempatnya kalau seperti itu itu tak pasti ya baik Ibu Lani silakan. Selamat siang. Siang silakan Bu. Akhirnya otaknya kurang tuh Pak. Itu dia juga harus dihukum mati juga tuh. Karena dia tidak merasakan gimana orang menderita kalau dengan adanya narkoba itu. Jadi hakim yang berbuat meringankan hukuman untuk ala narkoba itu sekalian hukumannya diperberat. Terima kasih. Ya baik. Ya Pak Paulus silakan. Pak, 15 tahun untuk yang punya pabrik ekstasi Pak ya Potong revisi, potong lakukan baik Pak Paling tinggal separuh ya Pak Secara hitung-hitungan memang nggak sebanding dengan akibat dari pabrik ekstasi tersebut Atas dasar pertimbangan apa Pak? Hakim memutuskan Harry tahun penjara. Memang hakim punya kuasa. Semoga dengan kekuasaannya tidak disalahgunakan Pak. Sebagai perbandingan aja Pak. Seorang protokoler Provinsi DKI dijerat pasal berlapis dengan terancam hukuman mati lantaran tertangkap basah memiliki barang sejenis narkotika. Apakah masih ada keadilan di negara kita ini Pak? Terima